Bab menyembelih untuk selain Allah hadis yang terakhir. Berkata penulis rahimahullah taala wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Tariq bin Syihab. Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 83 Hijriah. Semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin Seseorang masuk surga karena seekor lalat dan seorang yang lain masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang laki-laki melewati satu kaum yang memiliki sebuah patung yang mereka sembah. Maka tidak seorang pun yang bisa melewati patung tersebut sampai dia mempersembahkan sesuatu kepada patung tersebut yaitu hewan sembelihan. Qalu li ahadimah, maka ketika dua orang itu lewat, mereka pun berkata kepada salah satu dari keduanya, "Qarrib." Hendaklah kamu menyembelih untuk mendekatkan diri kepada patung tersebut. Qala "Laisa indi syai'un uqarrib." Maka dia pun berkata, "Saya tidak punya apa-apa untuk mendekatkan diri kepadanya. Maksudnya enggak punya hewan sembelihan. Qalu qarrib walau zubaban. Maka mereka berkata, sembelihlah hewan untuk mendekatkan diri kepada patung kami walau hanya seekor lalat. Faqarraba zubaban. Lalu dia pun menyembelih seekor lalat untuk mendekatkan diri kepada patung tersebut fakhallu sabilahu fadakhalan nar maka mereka pun melapangkan jalannya namun orang itu kemudian masuk neraka wa qalu lil akhar dan mereka berkata kepada salah satunya lagi qarib sembelihlah hewan untuk mendekatkan diri kepada patung kami qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla maka Orang itu pun menegaskan saya tidak akan menyembelih apapun untuk persembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka mereka pun memenggal lehernya lalu dia masuk surga. Rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang semisal diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf beliau dari kisah yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, inilah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat terdahulu. Maka dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama terkait dengan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi di masa lampau yang tidak mungkin diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui wahyu. Kecuali melalui wahyu. Dan hadis ini juga menunjukkan wahyu itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau pernah bersabda, Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamanya. Maksudnya adalah as-sunnah. Al-Qur'an dan sunnah kedua-duanya adalah wahyu. Kadang menceritakan tentang berita gaib yaitu kisah dari masa lampau, kadang pula menceritakan berita gaib tentang kisah di masa depan. Maka ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Karena tidak mungkin mengetahui perkara gaib kecuali melalui jalan wahyu. Sebagaimana dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala menegaskan Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali seorang rasul yang telah diridhoi. Jadi para nabi dan rasul mengetahui perkara gaib melalui wahyu. Adapun manusia lainnya yang mengklaim tahu perkara gaib maka dia adalah dukun. Insyaallah taala nanti akan datang penjelasannya dalam kitab ini bagaimana proses para dukun mengetahui berita gaib tersebut yaitu dari berita yang dicuri oleh syaitan yang mencuri berita dari pembicaraan para malaikat yang ada di langit. Lalu mereka sampaikan kepada para dukun. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan Kullu ya'lamul ghaiba fis samawati wal ard illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah tentang umat terdahulu adalah berita gaib. Kisah tentang masa depan juga gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau kisah ini oleh malaikat Jibril. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian menyampaikan sebuah kisah untuk dipetik pelajaran adalah metode Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan di dalam Al-Qur'an itu ada sepertiga ayat berbicara tentang kisah. Jadi nggak main-main, banyak sekali. Sepertiga isi Al-Quran. Sepertiga isi Al-Quran berbicara tentang kisah. Dan secara garis besar, kisah dalam Al-Quran terbagi dua. Kisah orang yang mentauhidkan Allah dan kisah orang yang mempersekutukan Allah. Inilah secara garis besar kisah di dalam Al-Quran. Allah menceritakan kepada kita kisah ahlu tauhid yaitu para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Dan sebaliknya kisah ahlu syirik orang-orang yang mempersekutukan Allah yaitu musuh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Artinya metode pengajaran, metode pendidikan dengan menggunakan kisah-kisah adalah metode yang baik adalah cara yang baik. Iya. Tetapi jamaah sekalian, di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada kisah fiktif. Semuanya kisah nyata. Dan para ulama dahulu mencelah kemunculan para tukang dongeng. Dahulu di masa tabi'in muncul para tukang dongeng yang disebut dengan al-qustas dan mereka digemari di masyarakat karena mereka menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan tetapi kebanyakannya fiktif hanya kisah-kisah karangan ini tercelah di dalam Islam yang dibolehkan bagi kita adalah menceritakan kisah-kisah nyata yang betul-betul terjadi apakah dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari penuturan para ulama dengan sanad yang sahih. Iya, hendaklah kita hindari menceritakan kisah-kisah tak nyata. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bagian dari dusta. Kalau kita menceritakan kisah yang tidak terjadi, itu sama saja berdusta. Iya. Dan dalam Al-Quran dan Surah, kita akan dapatkan banyak kisah-kisah, kisah nyata, kisah yang benar-benar terjadi dan lebih mengandung pelajaran, sehingga kita nggak butuh lagi dengan kisah-kisah yang tidak nyata. Iya. Dan ini perlu diperhatikan sebab ada sebagian anak muda yang betul-betul tenggelam dengan novel-novel, ya, dengan bacaan-bacaan tentang kisah-kisah fiktif ini jadi kecanduan padahal kisah-kisah tidak nyata. Iya. Dan tidak jarang juga mengandung kemungkaran-kemungkaran. Di dalam kisah-kisah tersebut banyak sekali hal-hal yang mungkar yang mereka ceritakan. Jadi kita cukupkan dengan kisah-kisah yang sahih. Kemudian jemaah sekalian, Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bahaya perbuatan syirik. Penjelasan tentang betapa bahayanya perbuatan syirik. Meskipun hanya sesuatu yang kelihatannya remeh sekali, yaitu menyembeli seekor lalat. Kalau di dalam Islam menyembelih itu hanya untuk ibadah hanya terbatas pada tiga hewan, yaitu onta, sapi, dan kambing. Ya, kecuali akikah khusus kambing. Jadi lalat nggak masuk sama sekali. Namun seandainya, seandainya seseorang menyembelih seekor lalat dengan niat mengagungkan atau mendekatkan diri kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Ya, dia telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Kelihatannya sepele, hanya seekor lalat, namun dengan sebab itu dia masuk neraka. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya dosa kesyirikan. Ya. Walaupun hanya kelihatan sepele. Jadi di sini mengandung peringatan tidak boleh sedikit pun kita meremehkan dosa kesyirikan. Walaupun kelihatan sepele, sesuatu yang ringan. Tetapi bahayanya sangat besar sekali. Pelajaran yang berikutnya di dalam hadis ini juga ada penegasan bahwa tauhid adalah kunci masuk surga. Sebaliknya, kesyirikan adalah ancaman masuk neraka. Jadi, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun pasti masuk surga pasti masuk surga. Sebaliknya, orang yang mempersekutukan Allah, ya Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk neraka. Ini sudah ketetapan Allah menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar sedangkan syirik adalah dosa terbesar. Jadi jangan main-main ini adalah kunci masuk surga dan jaminan keselamatan dari api neraka. Bahkan Allah telah menegaskan semua dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Adapun kesyirikan dan kekufuran tidak akan mungkin diampuni. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48 Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksud ayat ini bagi siapa yang tidak taubat sebelum mati. Barang siapa yang tidak bertobat sebelum mati, kalau itu adalah dosa syirik, dia tidak akan mungkin diampuni lagi. Kalau itu dosa selain syirik, apapun itu, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Bagi siapa? Siapa yang akan mendapatkan ampunan itu? Bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, kalau seseorang melakukan dosa apapun selain syirik dan kekufuran, maka pertama di dunia dia tidak boleh dikafirkan sebab Allah menyatakan dia di akhirat masih mungkin mendapatkan ampunan. Oleh karena itu nggak bisa kita kafirkan. Sebanyak dan seberat apapun dosanya, selama dosanya itu bukan dari jenis kesyirikan dan kekafiran, nggak bisa kita kafirkan dia. Walaupun setiap hari dia bergelimang dosa, tapi dosanya bukan kesyirikan dan kekafiran. Nggak bisa kita kafirkan. Sebab Allah mengatakan masih akan mengampuni orang yang melakukan dosa selain syirik dan kufur bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang melakukan satu dosa saja, hanya satu. Mungkin juga dia melakukan itu hanya sekali seumur hidupnya. Namun sayang itu adalah dosa, kesyirikan dan kekufuran dan dia nggak bertobat, dia nggak pernah bertobat sampai mati, maka orang ini bisa saja dikafirkan. Sebab perbuatan kesyirikan dan kekufuran membatalkan keimanan. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahaya dosa syirik dan kekufuran. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah meyakini status para pelaku dosa besar ini di akhirat kelak kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Namun azabnya tidak kekal seperti orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka semua ini mengingatkan kita akan besarnya dosa kesyirikan. Dan juga mengingatkan kita betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan dosa syirik maupun dosa kekafiran. Jadi apabila kita takut terjerumus di dalam dosa-dosa lainnya seperti korupsi, mencuri, berzina, minum khamar, makan riba. Kalau kita takut terjerumus dalam dosa-dosa ini, sudah sepatutnya bagi kita untuk lebih takut lagi terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekufuran. Sebab ternyata dosa sebesar apapun, sebanyak apapun masih mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak diampuni, dia diazab namun tidak kekal di dalamnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya. Di dalam hadis ini juga ada peringatan bagi kita bahwa bisa saja seseorang terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak menyadari dia tidak menyadari bahwa itu adalah dosa syirik dia juga tidak menyadari bahwa itu adalah dosa yang akan menyebabkan dia terjerumus dalam neraka bisa saja itu terjadi ini disebutkan para ulama pelajaran dari kisah ini bisa saja dia tidak menyadari itu adalah syirik. Atau dia tidak mengetahui akibatnya dia akan masuk ke dalam neraka. Maka ini pelajaran bagi kita. Untuk berhati-hati dan untuk mendalami ilmu tauhid. Kenapa jemaah sekalian kita perlu mendalami ilmu tauhid agar kita mengetahui hakikat syirik? dan jenis-jenis kesyirikan agar kita mengenalnya supaya kita bisa menjauhinya dan kita paham bahayanya dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Sementara kita tidak tahu sebab terbesar dan jenis-jenisnya yang menyebabkan mereka masuk neraka. Kita harus pelajari ini dan kita ingatkan mereka agar tidak terjerumus padanya. Sebagaimana kita begitu sayang kepada keluarga kita, jangan sampai mereka mati kelaparan atau tertimpa berbagai macam penyakit. Sudah sepatutnya kita lebih sayang lagi kepada mereka jangan sampai mereka terjerumus di dalam api neraka. Ini yang harus lebih kita perhatikan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya di dalam kisah ini juga ada peringatan bagi kita untuk tidak meremehkan perbuatan dosa. Walaupun kelihatan kecil, hanya menyembelih seekor lalat kelihatannya kecil, sepele. Tapi ternyata akibatnya bisa bersangat berbahaya. Jadi jangan sepelekan dosa. jangan sepelekan dosa. Bisa jadi tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka itu sepele padahal di sisi Allah sangat besar sekali. Dahulu di masa tabi'in Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ar wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kata beliau, "Sungguh kalian melakukan dosa-dosa yang kalian anggap lebih remeh, lebih kecil daripada sehelai rambut. Padahal kami di masa Rasulullah SAW menganggap dosa tersebut termasuk perkara yang membinasakan. Inilah jemaah sekalian para sahabat dahulu. Tidak ada satu dosa pun yang mereka anggap remeh. Mereka anggap itu adalah dosa yang bisa membinasakan. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yaqa alaihi." Sesungguhnya seorang mukmin itu memandang dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah sebuah gunung, dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Kalau diibaratkan kehidupan kita sekarang, dosa kita itu seperti kita berada di basement ini, kita takut basement ini, gedung ini runtuh dan menimpa kita. Seperti itulah ketakutan kita terhadap dosa-dosa kita seharusnya. Jangan kita lebih takut hal itu daripada dosa kita. Ya, padahal dosa kita lebih berbahaya. Ya, kalau kita tertimpa musibah, tertimpa reruntuhan gedung ini paling tinggi mati selesai perkara. Adapun dosa-dosa kita akan menjadi musibah yang berkepanjangan di akhirat kelak. Maka kata Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Seperti itulah dia takut terhadap dosanya. Wa innal fajira yara dhunubahu ka'an kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay yadi famarra anhu. Sebaliknya, seorang pendosa itu kata beliau melihat dosanya hanya seperti seekor lalat. Cukup dia gerakkan tangannya lalu lalat itu pergi darinya. Jadi jemaah sekalian, dalam kisah ini ada peringatan jangan meremehkan dosa meskipun kelihatannya sepele. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada hakikatnya dosa kita kecil maupun besar sama-sama kepada Allah. Dan seseorang yang meremehkan dosa berarti sama saja dia meremehkan Allah. Oleh karena itu ulama mengingatkan kita dosa kecil berubah menjadi besar ketika diremehkan. Hati-hati dosa kecil akan berubah menjadi besar ketika dosa itu kita anggap remeh. Kenapa? Karena itu berarti meremehkan Allah. Jadi waspada jemaah sekalian, dosa-dosa kecil bisa saja menjadi dosa besar. Iya. Termasuk juga yang perlu kita ingatkan tadinya dosa kecil tapi dia upload di Facebook. Akhirnya apa? Banyak orang yang belajar mengikutinya, melakukan dosa itu. Jadilah dosa besar. Makin banyak orang yang ikut melakukan dosanya, makin banyak dosanya. Bahkan bisa jadi dosa yang akan terus mengalir selama orang yang melakukan dosa itu terus melakukannya kemudian diikuti lagi orang lain terus apalagi di-upload di Facebook jutaan orang membaca maka mengalir terus dosanya walaupun dia sudah mati. Nauzubillah. Hati-hati jamaah sekalian. Apa yang kita sebarkan di medsos itu bisa menjadi pahala yang akan terus mengalir atau sebaliknya dosa yang akan terus terus mengalir. Jaga apa namanya tangan kita, jangan menulis kecuali yang bermanfaat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya Hadis ini juga mengingatkan kita. Dan ini pelajaran penting sekali. Para ulama menyebutkan bahwasannya seorang muslim yang melakukan perbuatan syirik maka batal Islamnya. Inilah yang terjadi pada orang ini. Dia tadinya orang yang beriman. Lalu dia melakukan syirik sehingga imannya menjadi batal. Oleh karena itu, dalam hadis ini dikatakan dia masuk neraka karena seekor lalat, yaitu karena kesyirikan yang dia lakukan dengan seekor lalat ini. Jadi Islamnya batal gara-gara seekor lalat. Maka hadis ini mengingatkan kita iman kita, Islam kita harus dijaga. Bisa saja hilang hanya perbuatan sepele hanya gara-gara perbuatan yang kelihatan sepele maka menjadi batal. Jadi hati-hati. Kemudian jemaah sekalian, di dalam kisah ini juga ada pelajaran bahwa yang menjadi patokan di dalam amalan kita, yang menjadi patokan utama, ukuran utama di dalam amalan kita adalah amalan hati adalah amalan hati. Iya. Sebab di dalam kisah ini dia masuk neraka hanya karena seekor lalat. Kelihatannya kecil, tapi yang menentukannya adalah amalan hatinya. Dia bermaksud menyembelih untuk selain Allah. Dengan sebab itulah dengan sebab itulah dia masuk neraka. Jadi Walaupun amalan zohirnya kelihatannya sepele, tapi dengan sebab amalan hatinya, maka menjadi besar. Demikian sebaliknya, amalan-amalan yang baik kelihatannya kecil, tapi dengan niat yang ikhlas, dengan amalan hati yang baik, maka pahalanya akan menjadi besar. Ini jemaah sekalian, Pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita petik. Amalan hati itu memberikan pengaruh terhadap amalan zahir. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang satu kaum yang ahli ibadah yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini ahli ibadah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna solatakum ila solatihim, wasiyamakum ila siyamihim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian jika dibandingkan solat mereka. Dan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Sahabat ibadahnya secara zahir bisa kalah dengan golongan khawarij. Padahal kita baca dalam kisah-kisah sahabat, ibadah mereka luar biasa. Ternyata secara zahir bisa kalah dengan orang-orang khawarij ini. Bukan hanya itu, di masa sahabat mereka juga dijuluki dengan Al-Qurra. Apa arti Al-Qurra jemaah sekalian? Artinya mereka para penghafal Al-Quran. Dulu Al-Qurra itu maknanya penghafal Al-Quran. Qori. Ya, kalau sekarang mungkin sekedar pembaca Al-Quran. Yang hafal disebut Al-Hafid. Tapi dulu kalau disebut Al-Hafid, berarti dia sudah hafal ribuan hadis. Ya, itu dahulu. Nah, orang-orang Khawarij ini mereka para penghafal Al-Quran. Rajin ibadah. Rajin puasa di siang hari, rajin sholat sunnah di malam hari. Sedikit tidur. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka kila bunar, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Subhanallah. Kenapa jamaah sekalian? Apa yang membuat mereka seperti itu? Karena rusaknya amalan hati mereka. Yaitu mereka memiliki akidah, memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan para sahabat. Jadi hati-hati. Amalan hati ini sangat berpengaruh. Keyakinan hati, rasa takut kepada Allah, cinta kepadanya, mengharap kepadanya, dan juga yang sangat utama adalah keikhlasan. Eh, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala berkata, "Kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil sedikit tapi dengan niat yang ikhlas pahalanya menjadi besar. Tetapi berapa banyak juga amalan yang banyak namun niatnya tidak ikhlas menjadi kecil nilainya bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran penting tentang urgensinya amalan hati. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terpenting dari hadis ini terkait dengan bab kita yaitu menyembelih adalah ibadah maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar, sebab berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Inilah pelajaran terpenting dari hadis ini, penjelasan bahwa menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung, sebagaimana kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan menyembelih untuk pengagungan kepadanya orang-orang musyrik pun demikian mereka beribadah kepada sesembahan mereka dengan cara menyembelih. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari kisah ini adalah keutamaan bersabar di atas kebenaran. Keutamaan bersabar di atas kebenaran. Walaupun sampai harus hilang nyawa, maka keutamaannya adalah akan meraih anugerah nikmat yang terbesar yaitu masuk surga. Ya. Inilah jemaah sekalian yang harus kita miliki agar kita masuk surga. Bersabar dalam melakukan yang benar bersabar di dalam mengamalkan tauhid dan sunnah. Dan sekaligus peringatan bagi kita bahwa cobaan yang menimpa kita karena kita mengamalkan yang hak lalu kita ditimpa cobaan di antaranya permusuhan dari sebagian orang yang belum paham maka ternyata itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu atau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam kisah ini umat-umat terdahulu ketika mereka beriman kepada Allah, mereka terancam kematian. Maka ada yang bersabar, ada yang tidak sabar. Yang bersabar dialah yang akan masuk surga, yang tidak sabar dia terancam neraka. Iya. Tetapi jemaah sekalian, dari kasih sayang Allah kepada kita di dalam Islam orang yang dipaksa melakukan dosa dan dia nggak bisa lepas dari paksaan tersebut maka dia tidak ditulis sebagai pendosa. Ya, mungkin di umat-umat terdahulu kalau dia dipaksa dia harus sabar. Nggak boleh dia menuruti paksaan itu. Tapi dalam syariat Islam kalau kita dipaksa lalu kita terjerumus dalam dosa, maka Allah akan memaafkan kita selama hati kita tidak setuju. Jadi ada syarat di situ. Selama hati kita mengingkari, maka kita tidak ditulis telah melakukan perbuatan dosa. Walaupun itu kekafiran. Andaikan seorang muslim dipaksa untuk melakukan kekafiran, kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan tertimpa bahaya yang besar. Apakah hilangnya anggota tubuh atau rasa sakit yang luar biasa ataupun kematian. Kalau paksaannya seperti ini, maka boleh bagi seorang muslim untuk melakukan kekafiran dengan syarat. Dengan syarat hatinya mengingkari, hatinya tidak setuju hanya untuk lepas dari orang-orang kafir. Ya. Namun yang lebih utama, hendaklah dia mengucapkan kalau dia mampu mengucapkan ucapan yang multi Ya. Yang dia bermaksud lain, mereka pahami lain. Seperti diriwayatkan ketika terjadi kekufuran yang dilakukan penguasa di masa Imam Ahmad yaitu melecehkan Al-Qur'an, mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian ini dipaksakan kepada masyarakat, kepada para ulama terutama. Dan para ulama ada yang dibunuh karena tidak mau mengikuti keyakinan kufur tersebut. Ini kekufuran dan pelecehan terhadap Al-Qur'an. Maka ulama dipenjara disiksa Lalu Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau dipaksa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka beliau sambil menunjuk jari-jarinya beliau mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an sambil menunjuk jari-jarinya dan beliau mengatakan ini semuanya adalah makhluk. Iya. Mereka memahami kitab-kitab Allah itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Padahal yang beliau maksud adalah jari-jari beliau. Ya. Jadi kalau bisa melakukan seperti ini lebih bagus. Kita ber, kita bermaksud lain, mereka pahami lain. Tapi kalau nggak bisa, maka kalau itu dalam keadaan terpaksa, tidak berdosa dan tidak kafir, dan ini satu-satunya alasan, satu-satunya sebab yang tidak dihukumi kafir pelakunya. Adapun orang yang melakukan kekafiran karena main-main maka dia tetap kafir, ya. Dia dihukumi kafir. Ini satu-satunya sebab terpaksa. Terpaksa orang yang sadar, orang yang dengan sadar melakukan kekafiran ini satu-satunya sebab yang tidak menjadikan dia kafir. Adapun kalau dia alasannya main-main, maka dia kafir. Iya. Kalau dia terpaksa dia tidak kafir. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat An-Nahl ayat 106. Ini ayat turun berkaitan dengan sahabat Ammar bin Yasir. Jadi beliau dipaksa, disiksa untuk melakukan kekafiran. Bahkan sebelum itu kedua orang tuanya telah mati, telah mati syahid dibunuh oleh orang-orang kafir karena tidak mau murtad, tidak mau kafir. Maka ketika gilirannya Amr bin Yasir dengan terpaksa beliau melakukan kekafiran karena dipaksa oleh mereka. Lalu dengan sangat takut setelah dia dilepaskan, dia sangat takut. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan apa yang telah dia lakukan karena takut jangan-jangan dia sudah kafir. Maka turunlah ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi jemaah sekalian, dia tidak kafir kalau hanya melakukan kekafiran secara zahir sedangkan hatinya mengingkari. Adapun kalau hatinya juga menyetujui, maka dia kafir. Inilah yang terjadi pada orang yang menyembeli lalat tersebut. Dia bukan hanya menyetujui secara zahir, tetapi hatinya juga. Iya. Maka dia kafir. Jadi harus tetap mengingkari di dalam hati. Namun jemaah sekalian, ulama mengatakan mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Kita bersabar saja dipaksa melakukan kekafiran, kita bersabar sampai mati atau kita turuti paksaan tersebut supaya selamat dan hati kita mengingkari. Ya. Dua-duanya boleh. Dalam syariat Islam kedua-duanya boleh. Tapi mana yang lebih afdol? Kata Syekh Ibnu dalam syarah beliau, yang lebih afdol adalah tergantung. Ya. Kalau orang itu hidup, dia masih lebih bermanfaat bagi Islam. Misalkan dia orang yang berilmu atau orang yang dermawan, maka lebih baik dia hidup. Iya. Kalau bermanfaat bagi Islam. Tetapi kalau rasanya sudah kurang manfaat, ya, apalagi sudah gak bermanfaat, lebih baik mati. Matinya mati syahid. Ya. Itu kalau bicara mana yang afdol. Dua-duanya boleh. Tapi mana yang afdol tergantung orangnya. Namun kata para ulama ada satu kondisi yang wajib bersabar walaupun sampai mati. Yaitu apa? Ketika dia melakukan kekafiran karena dipaksa lalu akan menyesatkan orang lain, menjadikan orang lain ikut kepada dia. Maka kalau kondisinya seperti ini, wajib dia bersabar walau sampai mati. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad sudah dibujuk oleh murid-muridnya, sudah ucapkan saja Al-Quran itu makhluk. Padahal ulama sepakat, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Karena Allah mengabarkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Murid-muridnya sudah bujuk, imam sudah. Mengalah saja. Katakan saja Al-Quran makhluk, hatimu mengingkari supaya kamu selamat. Ternyata beliau mengatakan, lihat kaum muslimin di luar. Ternyata kaum muslimin menunggu-nunggu apa pendapat Imam Ahmad. Mereka akan ikut apa kata Imam Ahmad. Jadi kalau beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka menjadi sesat. Oleh karena itu beliau terus bersabar. Beliau terus bersabar. Termasuk bisa kita petik pelajaran, beliau bersabar sampai murid-murid beliau sebagiannya mengajak beliau untuk memberontak. Ini pemerintah bukan lagi zolim, sudah melakukan kekafiran. Bukan masyarakat biasa yang dia sakiti juga. Para ulama ada yang dibunuh. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan mereka mudarat yang akan muncul lebih besar yaitu akan terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Ya. Maka beliau bersabar sampai berganti tiga generasi penguasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada yang keempat memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan menganugerahkan kepada mereka penguasa yang baik karena mereka bersabar. Apa yang mereka lakukan zaman sekalian? Diam saja, nggak ada perlawanan. Sabar. Ada yang berani bicara, mau menasihati penguasa, hukumannya hukuman mati. Ya, umumnya diam saja. Kalaupun menasihati, menasihati dengan baik. Tidak ada yang berani untuk melakukan pemberontakan. Imam Ahmad berpesan, mudaratnya lebih besar yang akan muncul, yaitu terjadi pertumpahan darah. Ini pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu, dari kisah para ulama terdahulu, sepatutnya kita ambil pelajaran, jangan kita sia-siakan. Iya. Jadi kesimpulannya, kalau bisa membahayakan orang lain, harus bersabar walaupun sampai mati. Wajib bersabar itu termasuk kategori jihad fisabilillah. Iya. Jamaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab sebelum kita tutup. Saya persilahkan. Assalamualaikum Gimana Pak? Mendukung Jadi pertanyaannya mendukung pemerintah kafir. Apa itu syirik? Nah. Ini sudah sering kita jelaskan. Bersikap loyal kepada orang kafir itu ada dua tingkatan bersikap loyal kepada orang kafir ada dua tingkatan. Pertama sampai pada tingkatan kekafiran kalau dia menyetujui kekafiran mereka. Iya. Dasar dia mendukung karena setuju dengan kekafiran mereka. Maka dia juga kafir seperti mereka. Iya. Yang kedua, dasar dia mendukung adalah hal yang lain Ya, mungkin karena dia ingin dapat keuntungan dunia. Apakah itu jabatan atau harta? Ya. Maka ini tidak sampai tingkatan kekafiran. Tapi dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya, ini berlaku umum. Terkait dengan sikap loyal kepada orang-orang kafir. Ya. Walaupun dalam Al-Qur'an dikatakan Wa may fa innahu Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Tetapi dalam as-sunnah rincian bahwa sikap loyal yang dikafirkan ini kalau atas dasar persetujuan terhadap kekafiran mereka. Iya. Karena ada hadis tentang kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu beliau bersikap loyal kepada orang kafir dengan cara apa? Membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Ini bahaya, ini dosa besar. Dan bisa membahayakan kaum muslimin. Ini dukungan ini terhadap orang kafir. Loyalitas kepada orang kafir. Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengkafirkan beliau. Iya. Nabi SAW tidak mengkafirkan sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu dengan sebab perbuatan itu. Iya. Namun tidak diragukan lagi itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi barangkali demikian wallahu alam. Iya. Silakan, Pak. Langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan kalau seseorang itu lahir disuruh untuk dia itu untuk berkorban tak, tapi tanda syukur. Pertanyaannya pada waktu Nabi lahir itu dia caranya bersyukur bagaimana? pada waktu Nabi lahir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lahir, ya tentu beliau masih kecil ya. Iya. Bagaimana cara beliau bersyukur? Ya ada hadisnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita mensyukuri hari lahirnya dengan cara berpuasa. Puasa Senin. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengabarkan kepada kita kenapa beliau berpuasa Senin? Di antara sebabnya karena itu adalah hari lahir beliau. Siapa yang mau ikut merayakan hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan cara seperti beliau merayakan. Bagaimana caranya? Puasa. Sunnah di hari Senin. Iya, kalau kita tambah dengan Kamis lebih bagus lagi. Dan beliau tidak pernah merayakan hari lahirnya dengan cara perayaan tahunan peringatan tahunan, tidak pernah. Demikian pula para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang paling cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling semangat dan paling tahu ajaran beliau. Ternyata mereka tidak pernah merayakan hari lahir beliau dalam bentuk perayaan tahunan. Ya, tapi dengan cara apa? Puasa Senin. Kalau seperti itu kita merayakan, bagus. Itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Barangkali seperti itu Pak. Wallahu alam. Ya.